PKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan... Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-12 Dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu Naskah disusun oleh Tizar Sponsen Ide cerita Cece Sukiar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Aking pada seri yang ke-22 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Ana Rusli sebagai Sang Dewi, Kasdu Dewa sebagai Naga Sanca, Totot Prambanan sebagai Gorila, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ketika lelaki aneh itu sedang menikmati panggang ayam, tiba-tiba di hadapannya telah berdiri seekor gorila yang kemudian menyerang lelaki aneh itu dengan merentangkan kedua tangannya. Seketika lelaki aneh itu berkelit, melompat. Ah, berbahaya kukunya. Ah, hampir saja leherku kena diserang. Ah, terpaksa aku melompat ke atas pohon itu. Iya, iya. Iya, ah. Aku akan aman di atas cabang pohon ini. Ah, astaga, monyet besar itu melompat kemari. tenaga mengentengkan tubuh yang begitu hebat. Berarti menemukan monyet besar sembarangan. Aku harus hati-hati menghadapinya. Hai! Ya! ya. Gila, dia menyerang dengan pukulan seperti manusia biasa. Iya, iya, iya, iya, iya, Ya! Monyet besar yang kuhadapi ini bisa bersilat. Pukulannya berbahaya. Hai monyet besar. Ah, kenapa kau menyerangku dengan tiba-tiba? Hentikan. Kita tidak pernah bermusuhan. Ah, apa maksudmu menunjuk-nunjuk ke arah sana? Ah, apa maksudnya monyet itu menunjuk ke lehernya dan menunjuk ke sebuah bukit di sana itu? tapi malah berlalu ke bukit yang ditunjukkan. Ah, mungkin maksudnya menyuruhku untuk mengikutinya. Baiklah, ku ikuti saja. Monyet besar yang tiba-tiba menyerang lelaki aneh itu kini menghentikan serangannya malah menunjuk-nunjuk ke lehernya dan ke arah bukit di depannya dan berlalu sambil menggeram ke arah bukit. Sang lelaki aneh mengikutinya dengan waspada. Jadi ini sebabnya monyet besar itu menunjuk ke lehernya. Tadi dia menyerangku, mungkin aku disangka yang pernah melukai monyet besar perempuan itu. Ah, aku harus menolongnya. Sinar kehidupan masih kelihatan di matanya. Ah, sobat, itu mungkin istrimu. Aku akan mencoba menyembuhkannya. besar ini mengerti apa maksudku. Nah, baiklah. Ku totok dulu jalan darahnya dekat leher itu. Hup, hup. Ya, hup, Ah, ah, sahabat, jangan takut. Ah, aku akan menolong mengobati. Mengeluarkan belatung-belatung itu dari lehernya. Ah, pisau ini untuk membersihkan kotoran yang melekat. aku mulai saja mengeluarkan belatung-belatung ini dari lehernya. Hmm. Belatung-belatung ini dari luka yang membusuk. Oh, astaga. Pantas. Di dalamnya ada mata anak panah tertinggal. Rupanya ketika panah menancap, mau dicabut, batangnya patah. Oh, untung aku segera kemari. Terlambat sedikit jiwanya diancam kematian. Daya tahan monyet besar ini kuat sekali. Mungkin luka ini sudah lebih dari seminggu. Ah, kalau manusia pasti tidak mampu bertahan lama. Apalagi anak panah ini kelihatan beracun. Uh, sedikit lagi belatung-belatung ini habis ku keluarkan dari lubang luka ini. Dan ah, ah, mata anak panah ini Ujungnya seperti kail. Ah, aku harus hati-hati mencabutnya. Ah, ah, ah, berhasil aku keluarkan. Ah, Alat pembunuh ini kelihatannya bukan dari Galuh atau Pasundan. Ah, mungkin pemburu asing yang melakukannya. Ah, sekarang aku tinggal membersihkan luka-luka ini. Eh, sahabat, aku telah membersihkan luka-luka di lehernya. Bawalah dia ke tempat istirahatmu. Ah. dia pasti istrinya. Dia mendukungnya hati-hati ke arah barat. Dan ah, aku disuruhnya mengikuti dengan isyarat anggukan-anggukan kepalanya. Ah, aku ikuti saja kemauan monyet besar itu. Di balik bukit ini ada jurang. Eh, monyet besar itu turun ke bawah jurang sambil menggendong istrinya. Oh, hebat ilmu meringankan tubuhnya. Seperti membawa benda ringan saja. Ah, aku ikuti jejaknya dengan bantuan oyot-oyot laki aneh itu terus mengikuti gorila yang merayap ke dasar jurang. Sesampai di dasar jurang, pemandangan begitu indah. Ada sebuah taman yang dipelihara dengan baik. Dan pada dinding jurang terlihat sebuah gua. Disitulah monyet besar yang jantan meletakkan istrinya. Dan lelaki aneh itu mengikuti masuk ke dalam lubang gua setinggi tubuh manusia. Bertambah takjub. Dinding gua banyak terukir lukisan-lukisan orang bermain silat. betul-betul seperti dalam mimpi tempat ini. Ah, lukisan-lukisan itu ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Ah, benar-benar tidak masuk akal. Tempat ini terang seperti di atas jurang. Semakin masuk ke dalam semakin terang. Semakin banyak tulisan dan gambar di dinding goa. Hmm. Mungkin monyet besar itu berlatih silat melihat petunjuk dari gambar-gambar ini. Atau atau memang ada gurunya? Hah. Tetesan air yang jatuh membentuk sungai kecil. Pasti tempat ini telah dijamah manusia. Lalu siapakah yang pernah masuk kemari bersama sepasang monyet besar itu? Aku harus mencari jawabnya. Karena di tanah Jawa tidak mungkin ada monyet sebesar ini. Pasti dibawa dari negeri seberang. Kalau melihat huruf Palawa dan bahasa Sanskerta di dinding gua, monyet besar itu pastilah berasal dari India atau dari Tibet. Hmm. Eh, gerakan-gerakan orang yang terukir di dinding itu seakan-akan ku kenal. Bukankah bukankah gerakan-gerakan itu merupakan jurus dari Banyu Cakrabuana? Ya, Banyu Cakrabuana. Hmm. Ya, akan ku coba jurus-jurus ini. Hup. Ya. Ya. ya, ya. Hey, ya. jangan kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Kah. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombar bekerja sekuat bom. Bombar, bomnya segala macam batu. Produksi KB Pharma. Iya, pastilah ini jurus dari Banyu Cakra Buana. Jurus ini mengalir dengan begitu saja saat gerakan bersama-sama dengan inti dari kekuatan Bani Cakrabuanaku. Hmm, bagaimana bisa Aji Banyu Cakrabuana tertera di dinding ini? Apakah ada orang lain lagi yang menguasai Aji Banyu Cakrabuana selain Sang Dewi? cakra buana yang merupakan inti dari seluruh aji dan ilmu olah kanuragan yang ada di Mayapada ini memiliki beragam aneka perubahan yang tidak terkira kehebatannya. Dan tingkatan ketiga ini merupakan puncaknya. Hmm. Seluruh gerakan yang tertera di sini telah kudapatkan dari Sang Dewi. Siapakah itu? Ah, sahabat, kau datang membawa buah-buahan untukku? Ah, terima kasih. Iya, iya, kau menyuruhku makan bukan? Ah, buah lemot yang hijau. Ah, terima kasih sahabatku. Buah lemot yang berwarna hijau itu lalu dimakannya. Gorila jantan kelihatan gembira karena istrinya gorila perempuan pelan-pelan mulai membuka matanya tanpa mengeluh sedikit pun. Kita tinggalkan sejenak lelaki aneh dan gorila yang ditolongnya itu. Dan kini kita beralih ke sebuah tempat di sebuah pulau Majeti Naga Sanca, kau sebagai orang kepercayaanku, aku ingin minta pendapatmu. Hamba Kanjeng Ratu. Kuharap kau merahasiakan apa-apa yang kusampaikan kepadamu. Kanjeng Ratu, hamba akan mentaati titah ini. Nah, Naga Sanca, apakah kau tidak melihat perubahan pada diriku? Hamba hanya melihatnya sekilas. Uh, maaf, Kanjeng Ratu. Hamba melihat Kanjeng Ratu seperti orang yang merindukan sesuatu. <laughs> Tebakanmu benar, Naga Sanca. Aku sedang merindukan seseorang. Tapi aku takut melanggar tata susila yang telah tertera di negeri ini. Uh, maksud Kanjeng Ratu, harapan kerinduan itu dengan makhluk lain? Ya, benar Naga Sanca. Aku merindukan laki-laki dari alam manusia. Bagaimanakah menurut pendapatmu? Uh, menurut pendapat hamba, soal perasaan dan soal hati, hamba tidak bisa memberikan pendapat yang baik untuk jalan keluarnya, Kanjeng Ratu. kau benar, Naga Sanca. Soal hati, orang lain tidak bisa merasakannya. Tapi setidaknya dapat memberikan ungkapan yang dapat melegakan hatiku. Kanjeng Ratu, kalau kita melihat silsilah garis keturunan, kurang begitu baik untuk berhubungan dengan makhluk lain. Hamba khawatir terjadi lindu atau bencana lain di negeri Majeti ini. Ya, pendapatmu menarik sekali. Tapi, apakah kau pernah merasakan hatimu tersiksa? Hamba sulit mengutarakannya, Kanjeng Ratu. Hmm, kenapa? Eh, karena hamba sendiri takut untuk merindukan makhluk. Eh, maksud hamba untuk mencintai sejenisku. Karena belum waktunya, Kanjeng Ratu. <laughs> ya, ku maklumi Naga Sanca. Nah, sekarang kau kuperintahkan untuk pergi ke pesisir Karang Oblong. Carilah laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan memakai kalung dari akar bahar. Kau boleh menyamar sebagai makhluk manusia. Tapi hindari jangan sampai jatuh cinta dengan perempuan di sana. Titah Kanjeng Ratu akan hamba jalankan sebaik-baiknya.